Bagaimana sikap kita asatidah jika ada dan eh, dari ustadz kita yang berdakwah dengan media video? Dia mengatakan bolehnya dakwah via video. Ini pernah di, di, dibahas para klasikum. Bukan terkait dengan masalah media videonya. Sebagian masyayikh juga membolehkan. Asyubat al-Jabiri, Hafizullah juga membolehkan. Itu saya dengar langsung di rumahnya beliau. Para klasikum membolehkan, tapi dengan persyaratan tidak ada kemungkaran padanya sebelum, setelah, tengah-tengah dan segala macam aman. lah bas klasikum. Bukan itu yang kita bahas. Tapi untuk di Indonesia ini para klasikum, dampak negatifnya itu yang kita khawatirkan. Ya, perkara-perkara mungkar di tengah-tengahnya yang kita khawatirkan. Barakallahu fikum. Di antara fitnah yang uh, mungkin uh, bisa disebutkan barakallahu fikum ialah terkait dengan masalah fitnah dari kalangan para ummahat. Ya, terfitnah dengan ustadznya. Terjadi apa enggak? Terjadi. Masya Allah. Umahat itu juga diminta ghodul basar. Sebagaimana laki-laki ikhwa juga ghodul basar. Ya, nah ustadz ini tampil Masya Allah di depan di, di video Masya Allah. Nah, dipandangi sama ada akhwat, ada umahat pandangi ternyata masih muda ya gitu. ternyata kok tampan juga ya ada yang dalam hati ada yang gak kuat akhirnya menumpahkannya di statusnya dia ada yang seperti itu banyak ada yang tersadarkan kita bicara ya, bicara mereka yang tersadarkan ustadznya lebay gitu oh, pakai kaos oblong biasa putih pakai sarung kan, pakai itu bikin posting begini ada yang gak kuat Ustadz, tolong jangan fitnah kami dengan foto antum yang seperti itu. Tersadarkan. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kita khawatirkan ya, ikhwan. Kita nggak mengharamkan medianya. Itu pembahasan para ulama. Untuk kita yang di Indonesia ini, fitnahnya, dampak negatifnya. Awalnya seperti itu. Ini lama-lama ke channel televisi nasional Akhirnya ada host perempuannya dan segala macamnya dan dan dan ila akhirnya seperti yang terjadi pada mereka dai-dai televisi. Allahul musta'an. Siapa ya Pak dai televisi? Dai-dai raja Allahul musta'an. Jadi jangan mengatakan oh nuduh mereka hizbiyin gara-gara TV. Enggak, itu pemutar balikan fakta pembodohan umat. Bukan karena itu, karena pembahasan secara panjang tahun 95 ketarik sampai sekarang ini. Panjang sejarahnya kan. Di anda poin ini tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Bukan semata-mata itu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. <clears throat> fitnah mana yang duluan masuk ke Indonesia, fitnah komando atau fitnah soafiqoh. Nah, komando dulu. belum kita bicara muncul yang di Madinah, klop begitu. Allahul musta'an. Nama ikhwan. Ada sebagian yang menanyakan tentang seseorang Allahul musta'an yang terjatuh dalam fahisyah lutiyah. Barakallahu Itu semua sudah kita bereskan. Itulah kita. Tidak kita dukung, tidak kita bela, mukar, mukar, salah, salah. Langsung hentikan. Comot, awas jangan dari sini. Hmm? Datang ke Dharma Syaih, Afan Antum pulang saja. Jangan di sini. Itu kita tegas. Jangan dikira kemudian diayomi. Enggak. Mungkar-mungkar. Nah, seperti ini ya kan layak dihentikan. Nah gitu ya. Seorang pe, pe, seorang pengampu dakwah, seorang pengajar jatuh dalam perkara yang seperti ini, langsung drop out. Enggak ada SP1, enggak ada SP2, enggak ada SP3. Run. Itu kita. Komando Hizbiyah. La nahi mungkar. Nahi mungkar. Barakallahu lagi. Mohon penjelasan tentang kasus Ponpes Ibnu Qayyim Balikpapan. Bukankah pondok tersebut termasuk ramahnya Ustaz Askari? Kenapa Ustaz Lukman ikut memperhatikan asatidah seperti Ustaz Mu'alim? Bagus pertanyaannya itu, Cerdas sedikit, Masya Allah. Jawabannya yang memintanya Ustaz Askari. Yang meminta itu Ustaz Askari. Selama ini Ustaz Askari itu ketika ada muskilah entah di dakwah beliau atau di balik papan pasti ngerengeknya ke Ustaz Lukman. Datang ya Pak Abdillah, tolong apa Abdillah, datang ke Balikpapan gini. Itu sebelumnya orang ini begini terus, sekarang sama aku gini. Wah. Di antara sebelum mau pindah itu di antara Ustaz satu ini. Hah? Beliau khusus datang ke sana untuk mengislah. Siapa ini? Ustaz Lukman. Abdullah Kemal, mimpi Mimpi, selalu yang ke sana. Selesaikan semuanya. Tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang dipandang ngeyelnya luar biasa yang hati ini, ya, Ah sudah, kalau kayak gitu nggak mungkin lagi harus atau sementara jangan talim dulu. Tentu diharapkan sama sekali. Yang minta sekali. Begitu ada sesuatu yang anu balik dikiranya intervensi. Enggak ada intervensi. Antum tahu siapa pembinanya papan Salukman, Lukman, satu Komar Suaidi, satu Somad. Itu permintaannya mereka, bukan dari kita. Begitu enggak cocok, udah langsung semuanya. Semuanya. Allahul Musta'an. Begitu fitnah ini, dirangkul lagi orang tadi sama sekali. Set. Hmm, Ngaca lagi di situ. Allahul Musta'an, hawla wa la quwata illa billah. Ngoten diem. Ya, selama ini ikhwah yang meminta para tidak. Meminta. Ketika mereka nggak mampu tak kasar tidak. Gimana Ustaz? Datang ke sana, mengislahkan lagi. Apalagi yang masalah Ciamis berapa kali jalsa, jalsa ini, jalsa ini, jalsa itu, jalsa Jakarta, jalsa, wah panjang selesainya ikhwan. Alot, ya wis, sudah. Itu sudah kemampuan maksimal seorang ustaz. Zul Akmal. Mimpi kita sama kita ya kan. Barakallahu Sekarang kemudian dibalik, wah itu mau merebut pondok, intervensi pondok, instruksi hizbiyah komando hizbiyah. Raisin. Allah musta'an, Allah musta'an. Gitu ya. Nah. Ya sudah, ketika Nabi gitu ya sudah, sekarang kita tinggal. Lasna mingkum walastu minna skarapmu wis gitu katanya wis skarapmu pen gitu gitu Allah musta'an la haula wala quwata illa billah begitu fitnah ini wah mereka lebih vulgar lagi mereka memaksa anak-anak mereka dipak, diambil semua dari pondok-pondok kita. Makanya kan. Nggak tahu tuh instruksi atau komando atau apa, nggak tahu ya. Mungkin mereka bilang itu kan anak anak saya sendiri gitu ya. <laughs> Coba kalau seandainya kita yang menginteruskan ambilan antum dari mereka, oh, heboh begini ya. Masya Allah. Berapa tuh dari dari pondok saya sendiri itu sampai nangis-nangis tuh anaknya itu. Ah, karena kepingin masih belajar dan segala macam, paksa pulang sampai nangis-nangis. Ah, ada satu yang kemudian karena dia sudah dewasa, baik lagi. Mohon lagi ya, Ivan. Allah Ada, Bu. La haula la quwata illa billah. Bagaimana membantah syubhat berikut ini? Kalau Syekh Muhammad bin Hadi saja bisa terjatuh dalam penyimpangan nuduh tambah hujah, lantas bagaimana dengan Ustaz Lukman? Betul. Lantas bagaimana dengan ahli Ahihuddin dan juga yang lain-lainnya? Betul. Lebih di bawahnya si Muhammad bin Hadi. Tapi yang jadi masalah adalah bukti. Mana buktinya kalau Ustaz Lukman Pak Abdul nuduh tanpa bukti, tambah hujah, mengklaim mereka hizbiyin dan segala macamnya. Buktinya mana? Buktinya mana dikatakan punya eh, komando hizbiyah? Buktinya mana? Hat. Kan begitu. Itu yang paling penting. Kalau tentang terkait dengan si Muhammad bin Hadi, ada buktinya. Dibuktikan langsung oleh para masyarakat kibar pada masa ini terutama Syarif bin Hadi, beliau nggak punya hujah. Dipahami insya Allah ya? Tidak ada yang aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Makanya kita terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dikasih taufik dikasih hidayah, diselamatkan dari semua fitnah-fitnah yang ada barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Dan kemudian oh, si Muhammad sama aja Luqman Pak Abdul juga nuduh dengan tambah hujah. Buktinya mana dulu? Jangan hanya mengklaim. Salafi ini bisa mengatakan demikian terkait dengan Syekh bin Hari, anak ada buktinya langsung. Ada kalam ulama langsung mengatakan demikian. Terkait dengan kita, fadol. Mana buktinya? Barakallahu fikum. Salah kah? Kita katakan salah. Kita nggak punya bahasa basi dalam perkara ini, barakallahu fikum. naam. faedah apa yang bisa diambil dari fitnah komando hizbiyah dan musafiqah? Mereka hanya ya Allah alam. Nah, kalau dari kita ya banyak ibrohnya ya ikhwan. Yang pertama, ketika mendapati ada yang salah dari ikhwah kita diproses dengan cara syar'i. Jangan ada pembiaran, jangan mudah menfonis dengan tambah hujah. Sen. Yang kedua, dakwah kita dakwah salafiyah bukan dakwah imarah. Tiga, ada ranah hukumah, ada ranah para duat. Empat, pentingnya kembali kepada para ulama kibar dalam semua fitnah dan sabar. Berikutnya lagi, kalau bicara berilmu dulu, berhujah dulu, baru ngomong. Jangan bicara, menuduh, mengklaim, baru cari bukti. Itu bukan cirinya salafiyin barakallahu fikum. Seseorang yang sebelumnya salafi sunni tidak mungkin barakallahu fikum dikeluarkan daripadanya melainkan dengan hujjah yang sangat kuat yang nggak mungkin ada ta'ul padanya. Termasuk ciri-ciri hadadiyah bahkan akhas dan hadadiyah menuduh hizbiyah atau bid'ah salafiyin dengan sesuatu yang mereka nggak lakukan. Perkara benar yang mereka kerjakan diduga salah atau perkara salah yang mereka telah taubat daripadanya. Ada ciri-ciri eh, hadadiyah, bakal akhir adalah hadadiyah. Dan masih banyak lagi yang lainnya lagi fawaid yang besar dan juga ilmiah dari fitnah yang ada ini. Ya kan. Dan yang paling penting Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua dari fitnah ini. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ini merupakan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal. Bukan karena ilmu kita atau karena yang lain-lainnya. La bihaulina wa la biquwatina tapi ini merupakan taufik minallah azza wajal. Bersyukurlah kepada Allah, bertahmid kepadanya atas taufik yang ada ini dan jangan merasa aman dari yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Sedikit info tentang profil Sal Lukman dan kiprah beliau dalam dakwah. Waduh. Wah, ini sih eh, jangan-jangan orang baru ini, kan. yang lama tahu siapa beliau. <clears throat> Bukan berarti maksum lo ya. Kita mengatakan maksum. Tahu siapa beliau. Barakallahu fikum. Ini sudah disampaikan tadi sejarahnya. Masya Allah. Bagus juga pertanyaan antum ini. Cerdas gitu ya, Saya mau tanya Ustaz, kenapa Syekh Khalid nggak diundang untuk ngisi daurah masyayikh? Apakah Syekh Khalid dicoret dari daftar pengisi daurah? Masya Allah. Dua hal. Yang pertama, daurah kali ini langsung Syekh Rafi yang menangani. Yang nunjuk langsung Syekhnya Syekh bin Hadi dan juga Syekh Al-Bukhari. Sebulan, pelan-pelan berangkat. Komando ya. <laughs> itu bukan komando, itu namanya amar ma'ruf, menganjurkan yang di bawah beliau untuk tahun da'awi. Itu ranahnya beliau punya hak ya. Ustaz, atau yang berangkat. Barakallahu itu. Ayo. Maka ditunjulah Syekh Abdul bin Solfiq, Syekh Arfad al-Muhammadi, Syekh Abdul Wahid dan Syekh Fawaz. Masya Allah. Awalnya ada beberapa yang nggak bisa, setelah diupayakan, alhamdulillah empat empatnya bisa. Barakallahu fikum. Itu yang pertama ikhwan. Yang kedua, uh, eh, ini Japri dari Komar Suaidi selaku ketua panitia daurah langsung menghubungi Syekh Khalid. Dihubungi, meminta kepada beliau untuk supaya bisa hadir di Dahora kita kali ini. Langsung. Beliau ya hadir, meminta uzur, tidak bisa karena ada Dahora di mana ya, Pak? Di Australia. Maka sebagai gantinya ketika beliau transit di Malaysia dua hari, kita yang ke sana untuk menemani beliau di Malaysia. Ngoten nggih? Hah? Nah, itu dia. Allah musta'an. Nanti nggak lama lagi akan mereka coret Syekh dari mereka. Ah, ah, ah. Oh, ini nggak sama kita. Coret gitu nanti. Mereka yang mencoret bukan kita yang mencoret. Barakallahu fikum. Jadi memang selama ini mas saya yang yang yang ngusi uh, eh, kita punya dauro ya ikhwan. Makanya di mesti di setiap dauro mesti ada uh, tausiah dari Syarif bin Hadi. Barakallahu fikum. Dan ketika kemarin ketika tausiah kan dikasih mukadimah sama Sa Lukman. Uh, eh, prolognya apa namanya Syekh Abdullah bin Sulfi uh, siapa ya kan Syekh Abdul Wahid kemudian Sa Lukman kemudian Syekh Rafi kemudian Syekh Abdul bin Sulfi di tekad disebutkan di situ dauri tahta isyrafihi wa taujihatihi barakallahu fikum Naam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah memberikan taufik pada kita semua dan juga para sadida senantiasa berada di sekitar para masyhurul kibar dalam banyak hal. Barakallahu fikum. Allahu taala alamu bissawab. Ngoten nggih? Kurang lima menit. Ya. Yeah dilebihkan boleh tidak? Hmm. Sebagian pihak ada yang mengatakan bahwa perselisihan Syekh Rabi dengan Syekh bin Hadi adalah seperti perselisihan Imam Muslim dengan gurunya Muhammad Zuhli. Sehingga kita tidak boleh meninggalkan salah satu dari keduanya dari kedua saya yang sampai tersebut sebagaimana kita tidak meninggalkan periwayatan hadis dari Imam Muslim dan Az-Zuhli apakah demikian benar Masya Allah ilmiah banget pertanyaannya ya. jawabannya adalah hakikat yang benar itu bukan khilaf antara Syekh Rabi dan Syekh bin Hadi tolong jangan pandai memutarbalikkan fakta yang betul adalah antara Syekh Muhammad bin Hadi selaku pihak penuduh dengan masyaikh karena banyak masyaikh yang dituduh sebagai su'afiqah. Mereka adalah Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali, Syekh Arafat Al-Muhammad, terutama yang ini, Syekh Al-Muhammadi, kemudian Syekh uh, sebagai ikhwan, uh, Abdullah bin Salafik, Bandar khaybari Muhanna, dan segala yang, yang ini ikhwan yang dikatakan sebagai suafiqah yang menghalang-halangi uh, umat dari bahasa ulul kibar yang memposisikan mereka kayak ulama kibar ila akhir. Ini dengan ini. asyik Rabi bin Hadi hakimnya. Faham tuh? Beliau sebagai hakimnya. Maka beliau meminta hal mana anda punya hujah? Sini. Gitu. Kalau antara beliau berdua khilaf sudah gini-gini sebelumnya. Paham enggak? Enggak boleh. Hat mana hujannya antum? Bawa sini. di bawah, Macam di bawah, Ada lagi yang lain? Tidak ada. Beliau mengatakan ini bukan hujah, ini bukan dalil. Barakallahu Bukan dalil. Awalnya beliau biasa, lama-lama keras suaranya. Muhammad bin Hadi laisa indahu dalil. Terus diulang-ulang. Qul hatu burhanakum in kuntum Terus begitu. Dengan berjalannya waktu, maka beliau pun perlu untuk membela yang terzolimi tadi itu. Yang dikatakan sebagai suafiqa. Mereka bukan suafiqa. Ada yang doktora, ada yang magister, ada yang punya dakwah. Kita dikatakan sebagai suafiqa? Hmm, akhirnya kesannya sekarang, sekarang ini Syekh Robi dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Paham tuh? Tolong jangan diputar balikan fakta, ah, faktanya ikhwan beliau sebagai hakim memutuskan Asy Muhammad bin Hadi tidak punya dalil. Lanjut beliau kata gayar telah berubah. Lanjut jangan hadiri darasnya dia. Sampai terakhir akhas benar hadda dia. Ini sebentar kalam Syekh Rabi. Barakalafikum. Halas. Khalas. Tayyib. Barakallahu fikum. Anggaplah Antara Syekh Rabi dan Syekh bin Hadi kasusnya berbeda dengan yang ada sekarang ini. Yang dibawakan oleh mereka terkait dengan khilaf antara fulan dengan fulan a'immah pada masa lalu. Bahkan ada yang membawakan yang sekarang ini terkait dengan Hauturath, Masih Syekh bin dan yang lain memujinya, yang lain mengatakan hizbi akhir. Jawabannya beda. Beda ya ikhwan. Kalau para ulama-ulama di atas semata-mata menyampaikan pendapatnya. Demikian, demikian selesai. Apakah ada dari mereka para klafikum yang kemudian mencaci maki, mencela salafiyin yang ada di pada masa itu? Kau Apakah pernah kemudian Muhammad bin Zuhli rahimahullah mencela ulama yang lainnya? Mencela alim fulan, alim fulan, alim fulan, alim fulan, alim alan? La. Hatanya sekarang ini, apakah kemudian Syekh bin Bas misalkan yang mengatakan yang memuji Syekh Turat ngomong Kemudian beliau mencaci maki ulama yang, yang lainnya mengatakan dia ya. Tidak ada. Sama. Yang berikutnya lagi ya ikhwan. Kalau sekarang ini itu bikin adonan, diulut bikin ya ikhwan. Bikin fitnah, harpun wataswih. Memerangi salafiyin, mencoreng-moreng nama baik salafiyin. Telepon sana, telepon sini untuk mendukung beliaunya sendiri bikin fitnah, bikin perang. Apakah ada pada ulama-ulama tadi, Ikhwan? Ya, Tidak ada. Sehingga farkun baina surotain, Lain gambaran yang ini, gambaran yang ini. Kalau seandainya, ini berandai-andai. Kalau seandainya, Syekh Muhammad menyatakan Arafat syar berhenti. Udah gitu aja, itu pendapatnya beliau. Yang lainnya mengatakan la huwala khair. Pas hanya begitu. Selesai, nggak bakal ada fitnah. Maka tinggal diproses mana yang rajih, syar ataukah khair. Dipahami ya, kawan? Halas, hanya begitu aja. Tidak akan ketahuan dengan berjalannya waktu mana yang rajih. Sebagaimana Syekh bin Bas mengatakan dia turat, ini was yang yang yang bagus. Pas itu aja ya kawan. Semata-mata fatwa. Ketahuan itu yang roji yang mengatakan itu hizbiyah. Dan dimuliakan Syekh bin Basnya. Dipahami ya? Nggak dipakai dikatakan kaul marju. Tapi kenyataan nggak demikian. Kenyataannya beliau membuat perang, menyalakan api perang, menyalakan api permusuhan. Beliau mentahdir dan membolimi salafiyin di mana-mana. Membentuk al-wala wal yang sangat sempit pada beliau. Ini yang membedakan. Dipahami ikhwan? Dan itu ada pada kalamnya para para masyaykhul kibar. Syarabi berkata demikian. Ada ya, ya, harpun ala salafiyin, zulmun ala salafiyin, tashwi ala salafiyin. Beda. Dipahami gak? Berbeda. Sehingga ini e, kasus hujahnya tidak pada tempatnya. Barakallahu fikum. Dan kita ya ikhwan semua kepada para masyayikh. Masai mengatakan ya ikhwan khilaf bainal ulama, diam, diam. Ya, ikhwan gini, sebagaimana Masai? Masai yang mengatakan poin-poin tadi. Ha? Dia nggak punya dalil. Dia telah berubah. Jangan hadiri majelisnya. Ha? Yang ta'asub kepada dia, tahdir dia. Terus sampai akhas dan hadda dia. Ucapan siapa ini? Syekh Rabi, bukan dari kita kita hanya menukil dan mengikuti bagaimana masyayikh bersikap. Itunya, itu yang eh, itu uh, eh, alus wal jamaah barakallahu fikum. Apa kata para masyayikh? Semoga dipahami dengan baik barakallahu fikum apa yang terjadi dan alhamdulillah Allah azza wajal memberikan taufiknya kepada kita semua diselamatkan dari fitnah yang ada dan ingat baik-baik ikhwan yang namanya fitnah akan muncul kembali di masa yang akan datang nanti dan nanti akan semakin samar, semakin samar, semakin rumit, semakin membahayakan. Maka jangan pernah merasa aman dari fitnah. Lakukan sabab-sabab istiqomah, tinggalkan sabab-sabab penyimpangan. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberi taufik, diberi daya selalu di atas sunnah dan diselamatkan dari semua fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Antum selamat bukan karena ilmunya antum, bukan karena kepandaian antum, tapi selamat dengan taufik wal hidayah minallah azza wajal dengan asbab yang kita upayakan. Di antaranya adalah sabarlah kalian dalam memegangi bimbingan-bimbingan para ulama kibar, jangan tolah toleh. Barakallahu fikum. Selebihnya silakan direplay kembali kajian di Bojong terkait dengan seputar bab ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jam setengah dua lebih sedikit alafumikum ini yang mungkin bisa saya sampaikan semoga bermanfaat ini sebagai maklumat saja bukan berarti antum kemudian kesana kemari teriak-teriak zikir eh, komando komando komando komando komando nah sekitar maklumat antum paham apa yang terjadi antum memahami keadaan yang ada dipegangi yang ilmiah yang yang yang kuat secara hujahnya barakallahu jauh dari fitnah-fitnah yang ada selebihnya pas itu maklumatnya antum